Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi Iyahu na'budu wa iyahu nasta'in. Ashadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah pula lah kita memohon pertolongan. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Nabi setelahnya. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kami dapat hadir menjumpai Anda kembali tentunya dalam acara yang selalu kita nantikan, yaitu Dakwah. Kali ini bersama saya Lisvi Revina dan rekan kami Rahmaji Asmuri. Apa kabar Mas Aji? Alhamdulillah. Sudah lama juga ya tidak pernah bertemu. Sudah sekitar tiga pekan ya ketemu. Iya betul sekali. <laughs> ya mudah-mudahan mudah mm -hmm. ya di hari ini kita dapat uh, sehat dan semangat ya Mas Aji. Ya. Betul, ya, insya Allah. Dan pemirsa mhm. dimanapun Anda berada, pada kesempatan pagi hari ini tema kita adalah tentang keutamaan ibadah haji. Nah ini memang tepat sekali karena sudah mulai proses manasik kelihatannya iya, gitu ya. Iya betul sekali Mas Aji. <laughs> Dan uh, bersama kita telah hadir dua orang Dewan Hakim yang selalu menemani kita, selalu memberikan pembekalan kepada kita dan juga nanti akan mengevaluasi apa-apa saja yang telah disampaikan oleh dai iya. dai ya pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Haji Ali Nurdin MA dan yang kedua adalah Bapak Dr. Ahmad Lusi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. ini MC-nya udah haji belum nih? <laughs> <laughs> Insyaallah. Insyaallah. Ya, iya. Tapi yang jelas sudah pernah ke Baitullah ya. Iya. <laughs> Dan pemirsa Anda juga bisa berpartisipasi di acara ini. Silahkan menghubungi kami di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Namun jangan lupa manakala Anda sudah tersambung bersama kami, tolong sebutkan passwordnya dengan benar. Apa Mbak passwordnya Mbak Iwi? Baliku ani walau ayah. Mm -hmm. Sampaikanlah olehmu oh, ya, ya, walaupun walaupun hanya satu ayat. ayat. Ya? Mm -hmm. Namun sebelum acara ini kita mulai, Mas ya. seperti biasa kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembekalan yang akan disampaikan oleh salah seorang dewan hakim kita, yaitu Bapak Dr. Haji Ali Nurdin MA. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nantinya mengikuti tele dakwah ini ada beberapa poin yang baik untuk diperhatikan di samping nantinya ini sebagai acuan kami untuk memberikan penilaian kepada para peserta. Yang pertama adalah tentang konten ataupun isi atau materi yang disampaikan. Sedapat mungkin materi yang disampaikan adalah yang berkaitan dengan tema. Usahakan untuk tidak terlalu meluas apa yang ingin Anda sampaikan. Kemudian dalam konteks isi ataupun konten yang perlu juga diperhatikan sedapatnya paling tidak dalam rangkaian penyampaian itu ada poin poin hikmah penting yang menjadi perhatian bagi para pendengar ataupun mad'u yang ingin Anda sampaikan penjelasannya. Yang kedua adalah tentang uh, diksi atau pilihan kata. Ini menjadi penting karena sedapat mungkin usahakan untuk tidak menggunakan ungkapan-ungkapan yang terlalu bertele-tele, sulit dipahami sehingga Anda bisa membayangkan sebagai para peserta ini kira-kira segmen apa bagi para pendengar atau pemirsa yang akan mendengarkan dakwah Anda itu usahakan ungkapan yang Anda pakai sedapat mungkin dipahami oleh seluas mungkin segmen yang mendengarkan ataupun memperhatikan. Kemudian yang ketiga tentang kelancaran dan intonasi. Ini menjadi penting karena materi yang baik, pilihan kata yang tepat tapi dalam intonasi yang kurang tepat ini akan menjadi nilai kurang atau minus eh, apa yang ingin disampaikan sehingga penataan, ungkapan-ungkapan dan kelancaran dalam penyampaian ini menjadi perlu digarisbawahi dan penilaian kami ini akan menentukan cukup tinggi atas kelancaran ungkapan Anda. Kemudian poin selanjutnya tentang ketepatan waktu. Karena media kita adalah dibatasi oleh waktu, maka perlu Anda perhatikan bagaimana mengatur mana pembukaan, mana menyampaikan isi, dan bagaimana akhir dari penyampaian Anda. Sehingga jangan sampai Anda masih ingin menyampaikan, tiba-tiba ternyata Anda tidak perhatikan waktu, padahal ternyata sudah habis. Ini akan berkesan tidak bijak. Kemudian... Eh, jangan lupa bahwa yang kita sampaikan adalah ajaran-ajaran Allah yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah maka bisa tidak bisa bahwa Al-Quran dan Sunnah harus Anda baca harus Anda kutip harus Anda sampaikan dan sedapat mungkin kita menya ketika menyampaikan ayat Anda sebutkan sumbernya di surat dan ayat yang keberapa dan kalau pun hadis, syukur-syukur Anda ketahui perawinya. Kalau mungkin juga nilai derajat kesahihannya. Dan pada akhirnya, selamat untuk berkompetisi. Semoga yang kita lakukan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang sudah menyampaikan pembekalannya. Ya cukup singkat namun Insyaallah kelima poin tadi bisa memberikan wawasan dan pembekalan benar-benar buat kita. Iya tentunya ya Mas hmm, Haji. Iya. Betul. Mbak Ivi uh, kelihatannya sekarang sudah waktu sholat, subuh. subuh untuk wilayah ya. Jakarta dan sekitarnya yang pada hari ini jatuh pada pukul 4 lebih 35 menit. Dan itu kami artinya mengucapkan mm -hmm. selamat menunaikan ibadah salat subuh. Ya. Namun bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, tetaplah bersama kami dan jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kami akan kembali. Terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Teledakwah. Dan kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, silakan menghubungi kami di nomor telepon 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek dan 0215743478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, Jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Balihu ani walau ayah. Salah satu hadis Rasulullah yang sudah sangat populer yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan ibadah haji. Dan waktu yang akan kami berikan kepada Anda untuk dapat menyampaikan dakwahnya adalah selama 3 menit. Jadi mohon perhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Dan kami juga menginformasikan kembali bagi para peserta yang sudah terpilih pada episode sebelumnya jika Anda belum mengirimkan foto ukuran postcard, mohon untuk segera mengirimkan foto ukuran postcard kepada kami karena setiap 9 peserta yang telah terpilih, kami akan melakukan final dan foto tersebut nantinya akan ditampilkan pada acara final teledakwah nanti. Dan masih ada kesempatan bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kami juga ingin memberitahukan kepada pemirsa yang mungkin baru saja bergabung bersama kami atau belum mengetahui acara ini, Anda dapat menyaksikan acara dakwah setiap hari Kamis pukul 4.30 hingga pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Acara ini terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikutinya, baik para da'i, da'iyah, bahkan Dai cilik pun juga boleh mengikuti acara ini karena kami yakin para dai dan daiya memiliki kualitas yang baik dalam menyampaikan dakwahnya di masyarakat. Baik pemirsa, masih di 5743476 dan 021-574-3478 Partisipasi Anda akan sangat kami nantikan. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan ibadah haji. Namun ada beberapa hal atau kriteria yang perlu Anda perhatikan saat menyampaikan dakwahnya karena menyangkut penilaian oleh Dewan Hakim. Adapun kriteria ataupun hal-hal yang harus Anda perhatikan saat menyampaikan dakwahnya adalah pembukaan harus efektif dan tidak berkepanjangan. Ada poin hikmah penting yang menjadi perhatian saat Anda menyampaikan dakwahnya. Kemudian manajemen waktu juga harus diperhatikan mengingat waktu yang diberikan untuk menyampaikan dakwahnya hanya selama 3 menit. Kemudian materi yang disampaikan juga harus didukung oleh firman Allah, baik itu dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Dan Anda juga harus menyebutkan referensi yang jelas dari Quran surat apa atau hadis apa. Kemudian kelancaran intonasi itu juga harus tepat karena ini merupakan salah satu penilaian penting oleh Dewan Hakim kita. Ya pemirsa masih di 5743476 dan 0215743478. Ya Mas Aji ya. gimana nih? Kalau, kalau tadi pembekalan sudah ada uh -uh. tentang bagaimana itu kita harus menyampaikannya. Uh Nah kembali kalau kita ke tema tentang keutamaan ibadah haji itu sungguh sesuatu yang semua orang mendambakannya. Iya sangat mendambakan karena uh, ibadah ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima dan wajib hukumnya bagi umat Islam. Artinya walaupun bukan wajib ya tidak akan sempurna mungkin. Iya. <laughs> Wajib untuk orang yang mampu. mampu <laughs> Dan ya. Eh, kita berharap siapapun dia hari hmm. ini bisa memberikan sumbangan pemikirannya ya, atau dakwahnya kepada kita semua betul, agar itu bisa memberikan pencerahan lain seperti apa kira-kira uh, keutamaan untuk melaksanakan ibadah, ibadah haji, haji tersebut ya. ya. Baik. Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk Mas hmm. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Pak Sofyan. Terima kasih. Pak Sofyan sehat kabarnya? Alhamdulillah. Amin. <laughs> Baik Pak Sofyan, langsung saja tema kita pada pagi hari tentang keutamaan ibadah haji. Waktunya 3 menit ada hitungan ya. uh, mundur di layar kaca Anda. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala nabiyya ba'da amma ba'd. Sallallahu ta'ala fi kitabi karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sadaqallahu Azim Hadirin para pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Kita ketahui bahwa Hukum haji adalah wajib bagi kita Yang mampu sebagai hamba Allah Kita ketahui bahwa juga Agama Islam kita terdiri dari lima kewajiban terhadap kita sebagai hamba Allah Pertama sholat kedua Pertama sholat kedua sholat ketiga membayar zakat sampai asam Ramadan Nah yang kelima adalah kewajiban kita sebagai haji bagi yang mampu finansial dan fisik. Oleh karena itu marilah kita sebagai hamba Allah menunaikan ibadah ini apabila kita diberikan ibadah Allah kepada Allah kepada kita rezeki yang berlimpah. Mari kita tunaikan Gelapkanlah agama kita daripada lima pondasi yang kita harus kerjakan. Ibadah haji ini adalah juga salah satu keutamaan utama yang amal seperti yang diriwayatkan dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari terutama-utamanya amal adalah haji yang mabrur oleh karena itu, marilah kita Baik, nampaknya terputus nih. Iya, sayang sekali. Sayang sekali, betul. Masih ada banyak waktu dan -hmm. ingin disampaikan oleh Pak Sofian dari Kalimantan Timur ya. Betul. Dan uh, kita perlu ingatkan pada para dai-dai ya ketika menyampaikan itu tolong sekali lagi tadi pembekalan sudah disampaikan sudah, iya. kelancaran dan intonasi itu merupakan sesuatu hal yang penting iya, untuk jangan menilai. sampai materinya bagus gitu ya Tapi kemudian iya, menyampaikannya datar-datar oh, oh, iya. <laughs> sayang sekali iya, gitu ya sayang sekali hmm. mohon diperhatikan itu ya Mas Haji iya betul ya. masih di 5743476 dan 021 574 3478 Ya, partisipasi Anda akan selalu kami nantikan. Mana nih Mas Aji? hmm. uh, mengenai ibadah haji ini Mas Adi sudah eh, <laughs> Alhamdulillah sejak beberapa tahun yang lalu Mbak tahun berapa ya? hmm. 2000 lah kalau nggak salah oh, kalau haji 2000, ya iya. terus kalau umrah terakhir Ramadan eh, saya sempat hmm. di hmm. sana kemarin ya, ya. sungguh luar biasa gitu ya. makanya kenapa orang selalu ingin rindu ke sana memang terbukti gitu ya, ya. betul sekali hmm. berbondong-bondong orang datang ke sana ya Mas Adi Mbak nampaknya sudah oh, ada ya. yang tersambung lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Halo. Iya, halo. Assalamualaikum. Passwordnya Ibu. Waalaikumsalam. Passwordnya Ibu. Ani walau ayah. Alhamdulillah. Dengan siapa di mana? Ibu Nurhayati dari Tangerang. Baik, Ibu Nurhayati, tema kita pada pagi hari ini adalah keutamaan ibadah haji. Waktunya 3 menit, mohon perhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Kaum muslimin dan pemirsa TPRI yang berbahagia. Alhamdulillah tema kita kali ini adalah keutamaan ibadah haji. Haji adalah salah satu rukun Islam yang diwajibkan kepada setiap muslim dan muslimah yang sanggup satu kali seumur hidup. Sebagaimana sabda Rasul, Al-Hajju marratun wa man zada fahuwa mutatawwi'un, rawahu Ahmad wa ghairuh. Haji adalah sekali kewajibannya dan barang siapa menambahinya maka ia telah mengerjakan sunnah. Banyak sekali keutamaan dan faidah beribadah haji diantaranya adalah ia bersih dari dosa-dosanya sebagaimana dilahirkan kembali. Rasul bersabda, "Man hajja falam yarfus falam yabsuq rojaa kayaumi waladathu ummuhu." Hadis mutafakun alaih. Barang siapa berhaji tidak melaksanakan keburukan pada pasik, maka ia kembali lagi seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Yang dimaksud dengan rafas adalah semua perkara-perkara yang buruk terhadap laki-laki dan perempuan. Jadi ia senantiasa menjaga dari hajinya perkara-perkara yang tidak baik, maka ia bersih suci dari dosanya sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Dan juga apabila hajinya tersebut mabrul, maka tidak ada balasan yang lain dari Allah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasul al hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illa jannah hadis mutafaqun alaih haji yang mabrur adalah tidak ada balasan baginya kecuali surga kaum muslimin rahimakumullah yang dimaksud haji mabrur adalah ia tidak melaksanakan maksiat kepada Allah artinya sesudah berhaji ia lebih baik dari sebelumnya dan meningkatkan ibadahnya Demikian tetesan dakwah ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurhayati dari Tangerang, terima kasih telah berpartisipasi dan kami masih menantikan telepon Anda di 574 3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya dan 021 574 3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Baik, silakan penelpon yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Passwordnya Bapak? Baliguani walau ayah. Baik. Dengan Pak siapa dari mana? Eh, dengan Pak Ahmad Royani di Bekasi. Pak Ahmad Royani dari Bekasi. Silahkan Pak. Iya. Tema kita pagi hari ini tentang keutamaan ibadah haji. Tolong diperhatikan waktunya hanya 3 menit. Bisa dimulai dari iya. sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hijrul baiti man istata'a ilaihi sabila والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Dewan Hakim pembawa acara yang saya hormati para pemirsa TPRI yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan ke setiap manusia yang mampu menjalankannya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97 Allah berfirman Bismillahirrahmanirrahim Walillahi ala nasi hidul baiti man istata'a ilaihi sabila Yang artinya mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban bagi manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kepada orang-orang yang mampu di jalannya Kriteria orang yang mampu di sini yaitu mampu secara materi, ia mempunyai biaya bekal untuk melaksanakan ibadah haji, dan yang kedua mampu secara non materi, dari jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat walafiat. Keutamaan dan hikmah daripada ibadah haji diantaranya satu adalah untuk meningkatkan ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ibadah haji itu sendiri adalah merupakan salah satu perintah dari Allah. Yang kedua adalah untuk memperkuat persatuan umat Islam yaitu uhuah Islamiyah karena pada saat ibadah haji seluruh manusia dari seluruh penjuru negara akan berkumpul di satu tempat yaitu Makkah Mukarramah. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 27 Allah berfirman wa'azim sinnasi bil hajj yatuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajin amik yang artinya serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji niscaya mereka akan datang dengan cara berjalan kaki dalam artian dari tempat yang dekat dan dalam keadaan menaiki kendaraan onta yang kurus dalam artian jauh. Ini yang ketiga adalah Allah memberikan suatu ganjaran yang mahal tempat yang mahal yaitu al-jannah. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi laisa lil hajatil mabrurah sawabun ilal jannah. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi yang artinya tidak ada satu ganjaran yang pantas bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah. Yang tentu kita bertanya bagaimana kriteria daripada haji mabrur. Sebagian para ulama menjelaskan wa alamatil haji mabrur ayakuna ahsana halami makobelu. Yang pertama tingkah laku kepribadiannya setelah ia pergi haji lebih baik sebelum daripada dia pergi haji. Yang kedua wa ayakuna qudwatan li ahli baladi. Yang kedua adalah dia menjadi figur contoh panutan bagi keluarga dan tetangga dan negaranya. Kau muslimin wa muslimat, sekian saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Royani dari Bekasi, ya Mas Aji. Betul. Uh, uh, dan alhamdulillah ya apa yang telah disampaikan tepat waktu dan <laughs> ada beberapa poin penting nih Mas Aji yang, yang bisa ya. disampaikan ya. yaitu keutamaan ibadah haji itu antara lain untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, hmm. untuk memperkuat ukhuwah Islamnya. Ya. ya Dan yang lain ah, surga uh, uh, itu yang paling ya, penting itu ya. yang penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam salam. Passwordnya Ibu? Adek nih. Oh, adek ya. Baligani. Ya, Baligani walau ayah. Hmm. Dengan siapa di mana? Uh, Idul. Idul dari mana? Ijul. Ijul. Ijul. Ya. Oke. Okay. Uh, eh, temanya kali ini adalah keutamaan ibadah haji. Waktunya tiga menit bisa dimulai dari sekarang. Ya, bisa. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal assalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah dimanapun berada, ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima orang yang bekal yang cukup sehat jasmani dan rohani maka wajib baginya untuk menaikkan ibadah haji sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 97 A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi baiti man istata'a ilaihi sabila yang artinya Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Pemirsa dimanapun Anda berada, keutamaan atau fadilah haji banyak sekali antara lain. Yang pertama, mendapat berkara petunjuk. Sebagaimana nyatakan dalam Al-Quran surat Al Imran ayat 96, Allah berfirman, rajim إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kemudian keutamaan kedua adalah diberi balasan surga Pemirsa sekalian, orang yang berhaji dapat dijamin untuk surga bila haji orang tersebut mabrur. Sederhana sabda Rasul. Al umrata ilal al umrati kafaratul lima bainahuma wal hajjul mabrur Laisa lahu jazaun illa al jannah. Umrah ke umrah menghapus dosa antara keduanya dan tidak ada pahala bagi haji mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang ketiga adalah pahala haji sama dengan pahala jihad. Sebagaimana hadis Nabi yang bersumber dari Syarah dan Has bahwa dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah kamu itu diwajibkan jihad?" Beliau menjawab, نعم عليهن jihadun la qitala fihi al-hajj wa umratu. Ya, mereka juga dikendihad tanpa perang di dalamnya. Itu hadis umroh, Al riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Demikian keutamaan ibadah haji, semoga kita semua mendapatkannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Izul dari uh, Ciputat, tadi ya. Terima iya. kasih telah berpartisipasi. Ini kita dari dapat ya. nah, dari cilik nih, dapat info usianya baru 12 tahun. Subhanallah kan. Iya. Paling enggak kelas 6 atau mau masuk ke SMP lah iya, gitu ya. Sekali. Subhanallah. Tapi tapi iya, materi yang disampaikan bersemangat ya, itu yang paling semangat. penting. <laughs> Isinya juga lengkap sekali ya Isinya juga lengkap. Jadi katanya Tetap tadi padat bermakna. Hmm, dapat petunjuk, pahalanya ya. surga. Dan yang terakhir itu, kalau sekarang kita tidak mampu dan tidak ada kesempatan berperang, cukup berhaji saja insya iya. Allah pahalanya Pahala seperti jihad. orang berjihad ya. <laughs> Subhanallah. Luar biasa. Mudah-mudahan jadi anak soleh di Izul. Nanti Amin. jangan lupa ikuti terus acara ya. ini ya. <laughs> Baik, silakan penonton berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi passwordnya Bapak? Baliku anni walau ayat hmm, Terima kasih, dengan siapa dari mana? Salim Dari, dari maaf? Bekasi Dari Bekasi, oke okay. Ya. Pak Silahkan tema kita pada pagi hari tentang keutamaan ibadah haji Tolong perhatikan hitungan mundur yang ada di layar kaca Anda yang hanya 3 menit Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'du Qala Allah ta'ala A'udhu billah minas syaitanir rajim Faman farada fihinnal hajja Fala rafasa wala fusuqa Wala jidada fil hajj Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Wal hajjul mabrur Laisa lahu jazaun ilal jannah Masyarul muslimin Pemirsa TVRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini adalah keutamaan beribadah haji. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji adalah ibadah yang penuh dengan hikmah atau fadilah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 197. A'udzu billahi rajim faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj maka barang siapa yang berniat menetapkan niatnya beribadah haji janganlah berkata kotor berbuat kepastikan dan bermujadalah atau berbantah-bantah pelajaran yang bisa kita petik dari ayat tadi adalah ketika seseorang akan berbekal atau akan menjadi seorang mutakin, maka ia harus berbekal pertama jangan berkata kotor, jorok, kasar, porno, apalagi berbuat porno. Yang kedua, dia tidak berbuat pasik membiasakan dosa kecil karena sekecil apapun dosa kalau dilakukan setiap saat, setiap waktu akan bertambah dan akan menjadi dosa besar. Kemudian yang ketiga, berbantah-bantah, bermujadalah apalagi terhadap sesuatu yang tidak ada gunanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa seseorang yang ketika beribadah haji ataupun akan sedang dan sudah beribadah haji untuk berbekal ini. Maka sabda Rasul man hajja hadzal baita falam yarbus walam yafsuk kharaja min junubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa berhaji di rumah ini sedang ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat pasik, maka ia terlepas dari dosa-dosa seperti dilahirkan, seperti ibu yang melahirkan seorang anak. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahkan dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW bersabda, haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah. Allahumma yassir lana ziyarata makata. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Sanim dari Bekasi. Mm-hmm. Alhamdulillah telah menyampaikan materinya. hmm Namun sepertinya masih banyak yang ingin disampaikan. <laughs> Terbatasi oleh waktu ya. ya uh, eh, eh. Utamanya tuh yang saya catat uh, baru dua ya, lepas dari dosa dan mas surga tadi. Ya. Beliau lebih menangkan tentang haji itu tidak boleh rafas, ya. tidak boleh tidak boleh berkata kotor, ya. kasar, dan tidak boleh berbantah-bantah. Jidal ya. Ya, mm-hmm. betul. Seperti yang sudah penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya Bapak, password ya. Dan di di Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Saya eh, Kamran dari Palembang. Ya, waktunya 3 menit, tema kita keutamaan ibadah haji. Mohon perhatikan countdown yang ada di layar kaca Anda. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di selama kita ada keutamaan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'azzim fil nasi ya'tuka kadijala wa 'ala kulli dhamin ya'ti. Qaliban ya'ti min kulli fajjin 'amiq. Sampaikan kepada manusia supaya mengerjakan ibadah haji misalnya mereka akan datang kepada engkau dan berjalan kaki melalui unta kurus mereka akan datang dari berbagai penjuru dari tempat yang jauh firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97 dan ini Allah mewajibkan kepada manusia mempunyai ibadah haji yaitu orang yang mampu dan kuasa dalam perjalanan. Hadis Rasulullah SAW. Man hajja ila maqatta summa qasadani fi masjidi kutibat lahu hajjatani mabruratani. Siapa yang haji ke Mekah kemudian menuju ke tempatku yaitu di masjidku dengan semata-mata karena Allah tercatat dia mendapatkan haji dua kali mabrur mabrur keduanya al hajjul mabrur oleh salahmu jaza jannatu. Haji mabrur itu tiada lagi balasan adalah surga. Hadis riwayat Saihan. Dari firman dan hadis tadi dapat disimpulkan bahwa melaksanakan ibadah haji itu adalah kewajiban bagi orang yang mampu dan puasa dalam perjalanan. Haji mabrur adalah haji yang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan haji mabrur yang pertama dilaksanakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, segala perongkosan atau biaya didapatkan dengan cara halal. Yang ketiga, rukun haji dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk dari manasik. Yang tepat adalah reda dari Allah SWT. Orang yang mendapatkan haji mabrur itu, semua tidak tanduknya, tingkah lakunya, perbuatannya, amal ibadahnya meningkat dari sebelumnya yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu taala. Oleh sebab itu, bagi yang sudah melaksanakan haji, dalam memelihara tujuan kehajiannya dan bagi yang belum, jangan terkecil hati. Karena salat Jumat adalah haji bagi orang yang fakir. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami aturkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hadroh ya, ya dari, dari Palembang. Wong kita galau ya. Kita galau. <laughs> Terima kasih Pak sudah berpartisipasi dan ini agak menarik Mbak yang beliau ya. sampaikan tadi ah, mengingatkan kita bagi yang daftar haji itu jangan lupa rezekinya itu harus Rizkinya halal harus gitu ya. halal. ya. Iya betul. Bukan barak, bukan uang yang dari sesuatu yang kurang jelas dibawa berhaji tidak ya, bisa nah, itu ya. Sampai jangan terjadi. sampai. ya <laughs> nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya bapak dengan Bapak Mulyana di Tangerang. Ya, passwordnya Bapak? Balihu ani walau ayah. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Pak Mulyana, tolong sebutkan dulu passwordnya Pak Mulyana. Baligo ani walau ayah Baik Pak <laughs> Nampaknya harus dengan laki-laki beliau oh, maunya gitu ya? Baik Pak Mulyana silahkan Langsung saja tema kita pada pagi hari ini Tentang keutamaan ibadah haji Tolong diperhatikan hitungan mundur yang ada di uh, layar kaca Bapak Silahkan Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahil qail wa atimul hajja wal umrata lillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Amma ba'du Pemirsa TVRI dan kaum muslimin Hafizakumullah Ibadah haji adalah salah satu rukun Islam Yang wajib dilaksanakan bagi kaum muslimin yang sudah mampu dan barang siapa yang tidak melaksanakan Maka Allah ancam dengan siksaan yang amat pedih Firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 97 A'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila al Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah kaum muslimin hafizakumullah. Rasulullah telah menerangkan kepada kita tentang keutamaan ibadah haji yang dicatat oleh parawi-parawi hadis yang terkemuka. Di antaranya adalah bahwa ibadah haji tersebut sebagai pencuci dari dosa-dosa kita. Hadis Rasul Iju fa innal haja yagsulu dunuba kama yagsulul ma'u darona. Rawahu Sobroni. Beribadah hajilah kalian maka sesungguhnya ibadah haji mencuci dari dosa-dosa sebagaimana air mencuci kotoran. Kedua, ibadah haji tersebut menjadi perantara akan diampuninya dosa-dosa kita. Rasul bersabda, "Man qada nusukahu wa salimal muslimuna wal wal milisanihi wa yadi, ghufirallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar." Rawahu Ahmad. Barang siapa melaksanakan ibadah hajinya dan selamat orang muslim dari lisan dan tangannya, maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang dahulu dan yang akhir. Ketiga, umroh ke umroh yang lain, haji mabrul adalah sorga balasannya. Sabda Rasul, wal umratu ilal umroh kaparotu lima bainahuma wal hajul mabrul laisa lahu wilal jannah. Rawahul Bukhari wal Muslim. Yang dimaksud dengan haji mabrul Walladhi la yartakibu sahibuhu fihi ma'asiyatan. Yaitu orang yang tidak mengerjakan maksiat. Bagaimana caranya adalah ia sekembalinya ia ibadah haji ia akan lebih baik ibadah dan tingkah lakunya dan tidak mengulangi atau mengerjakan maksiat kepada Allah. Inilah kaum muslimin ibadah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyana dari, dari Tangerang. Tangerang. Terima kasih juga telah berpartisipasi. Kita mungkin ada yang perlu kita ingatkan kali ya. Iya. Ketika menyampaikan itu tidak perlu terburu-buru. Iya, betul. Santai saja. Yang penting dijaga intonasinya. Iya. Diksi tadi ya, pemilihan Materinya. kata Iya, betul. Iya. Materinya <laughs> ada pembukaan, ada isi dan juga ada iya. penutupnya ya, gitu ya. manajemen waktu harus diperhatikan. Itu penting Mengingat juga. waktunya hanya 3 menit ya Mas Aji. Betul. Baik, nampaknya sudah ada yang tersambung kembali. silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Mas. Alhamdulillah Alamin. Maksudnya Mas Sofian? putus lagi nih kayaknya <laughs> Jadi kayaknya Mas Sofian udah ya? Yang pertama, ya? tapi terputus kan? Oh iya. Nah betul. ini uh, eh, masuk lagi, iya. nampaknya terputus kembali. Sayang sekali ya Mas Aji. Ya eh, di, masih uh, di 5743476 dan 0215743478. Partisipasi Anda akan selalu kami nantikan tentunya. Dan Tadi jangan lupa ketika sudah tersambung bersama kami ya. Tolong sebutkan passwordnya dengan Terlebih benar Terlebih dahulu Iya <laughs> Beliwani walau ayah Nampaknya sudah ada, pak. Nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Arif ya. Passwordnya nih oh, Bapak. Salah Oh salah ya, maaf Pak. <laughs> Passwordnya Bapak. Balikku Ani walau ayah. Ya iya, Pak Anto, ini pemirsa setia kita juga ya Mas Aji. Ya. Betul. <laughs> Alhamdulillah. Ya, tema kita keutamaan ibadah haji. Mohon perhatikan kandang yang ada di layar kaca Anda ya Bapak, silakan. insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quwata illa billah Para pemirsa TVRI di mana saja berada Haji adalah ibadah kemuncak dari rukun Islam yang lima Ibadah yang paling berat Meletihkan bercampur aduk dengan jutaan manusia berbagai macam bangsa dan bermacam sifat dan perangai dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Had ayat 27, wa azin fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli domiri ya tina min kulli fajin alif yang artinya dan serulah manusia untuk melaksanakan haji niscaya mereka datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendari onta yang kurus yang datang dari segala penjuru yang jauh kalau kita hubungkan dengan sejarah, ibadah haji dapat kita ambil sebagai pelajaran, mengandung hikmah, diambil iktibarnya, yaitu bertemunya kembali Nabi Adam dan Siti Hawa di Padang Arafah. Juga sejarah bagaimana seorang ayah karena cintanya kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim, sanggup mengorbankan anaknya untuk Allah tapi Allah menggantinya dengan seekor kambing. Juga Nabi Ismail, seorang anak yang sangat membesarkan Allah dan sangat bersyukur kepada Allah, juga taat pada orang tua, sanggup dirinya dikorbankan. Dan satu lagi, sejarah bagaimana seorang istri yang sangat taat kepada Allah dan suaminya yaitu Siti Hajar sanggup dipisahkan di suatu tempat yang kering dan tidak ada manusia tapi Siti Hajar sanggup dengan penuh tawakal dan menyerah diri berpisah dengan suami yaitu Nabi Ibrahim. Jadi dalam haji kita datang menyerah diri belajar kepada Allah. Jadikan Allah sebagai cinta kita yang paling agung, cinta segala cinta dan bukti cinta itu ialah melakukan pergobanan yaitu korbankan waktu, tenaga, harta, pikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita dapat menghayatinya, cukup syarat dan rukunnya, paham apa yang kita baca dan mengambil itibar dari apa yang kita lihat di sepanjang ibadah haji, kita akan menjadi orang yang terdidik, bertakwa, dari seorang yang sombong menjadi orang yang tawadu, dari orang yang mementingkan diri sendiri menjadi orang yang berkasih sayang dan bertimbang rasa dan macam-macam kebaikan lainnya. Lebaik Allahumma lebaik, lebaik la syarika lebaik, innal hamda wa ni'mata lakal mulkul la syarika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto dari Ciputat, terima kasih. Ini subhanallah nih, punya dimensi yang lain nih Pak Anto ya, melihatnya ya. Sekali. Beliau melihatnya Mekah itu atau pelaksanaan ibadahnya merupakan sebuah pertemuan gitu ya. ya. Contohnya Adam dan Hawa kalau dikonotasikan lebih kepada ukhuwah kita ukhwah dari kita. seluruh dunia ya, ketemu betul. ya. Ya, karena dari seluruh penjuru dunia datang berbondong-bondong mm -hmm. menuju tanah suci Allah. Betul. Ya. Yang kedua oh. tadi yang yang paling uh, bagus juga tentang pengorbanan tentang ya. Ibrahim dan Ismail. Ya, betul. Kata beliau pengorbanan di situ diartikan bahwa kita mampu mengorbankan harta, ya. waktu, gitu ya, kemampuan kita untuk ke sana. Dan mengutamakan cinta yang sangat agung oh. untuk Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Itu yang ketiga tentang apa namanya tadi ketakwaan dan kesabaran. Ya. Uh, Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Ibrahim. Nah, kita juga di sana dituntut untuk lebih sabar, Mbak. Ya. Karena kalau misalkan maktab kita jauh dari masjid, jangan banyak mengeluh iya, ya. Betul sekali. <laughs> Karena mulutnya. Nah itu <laughs> dia, jangan banyak mengeluh. Kalau toilet nggak nggak lancar sedikit, bersabarlah. Ya, Banyak-banyak sabar karena orang sabar disayang sama Allah. Amin ya allah amin <laughs> Ya, nampaknya sudah ada perempuan yang masuk Mas Haji. Ya silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya Bapak. Baliu Aniu. Walau ayah. Baik Pak, terima kasih dengan Bapak siapa dari mana? Pak Syahril Pondok Gede. Pak Syahril dari Pondok Gede. Silahkan Pak, tema kita pagi hari ini tentang keutamaan pelaksanaan ibadah haji. Waktunya 3 menit, mohon diperhatikan hitungan mundurnya Pak. Ya. <clears throat> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Asrafil Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Zalika wa may yu'azim sa'airillah fa innaha min taqwal qulub Demikian perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan siar-siar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakuan hati. Al-Hajj 32 Para pemirsa TPRI kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pertama-tama kami ucapkan alhamdulillah kehadirat Allah yang mana kami telah mendapatkan untuk menyampaikan tausiah kami ke hadapan pemirsa TVRI semuanya dengan tema keutamaan menunaikan ibadah haji. Adapun ibadah haji Adapun ibadah haji ialah ibadah termasuk dalam rukun Islam kelima. Berarti ibadah haji adalah ibadah wajib tetapi wajib di dalam mengerjakan ibadah haji adalah bagi orang-orang yang sudah mempunyai kemampuan. Baik mampu dalam mati atau biaya maupun mampu secara fisik atau kesehatan. Jadi apabila seorang muslim yang sudah mempunyai kemampuan baik itu materi atau biaya maupun secara fisik atau kesehatan maka hukumnya sunnah menjadi wajib bagi mereka maka dari itu kepada kaum muslimin dan musliman Kalau seandainya kita sudah mempunyai kemampuan Dengan dua syarat tersebut di atas Bersegeralah untuk menunaikan ibadah haji Walaupun sifatnya menunaikan ibadah haji itu Memakan biaya yang tidak sedikit Dan kesehatan yang memang benar-benar sempurna Allah subhanahu wa ta'ala akan menjamin semua itu Sesuai firmannya dalam Al-Quran Yang berbunyi innallaha yudafi'u anil ladina amanu innallaha yuhibbul kulla khawanin kabur artinya sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berkhianat dan kufur iman Al-Hajj ayat 38 Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah warido wal hinaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak Syahrir dari Pondok Gede dan ini peserta yang terakhir Mas Aji Betul Tidak berasa ya <laughs> Kalau mendengarkan tausiah itu biasanya tidak berasa Iya betul <laughs> sekali Mas Aji Ya sayang sekali ya keterbatasan waktu kita Baik hmm. mungkin saat ini tibalah kita untuk mendengarkan evaluasi Sila evaluasi ya, dari, dari Hakim kita dari ya, Hakim kita ya yang tadi sudah apa namanya materi sudah disampaikan oleh dai-dai yang ya. kita gitu ya. ya. Makan ada dai cilik kita pada ya. kesempatan pagi hari ini. Langsung saja kami persilakan kepada Ustaz Dr. Ahmad Lufi Fatullah MA untuk menyampaikan evaluasinya. Silakan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Eh, saya gembira sekali pada hari ini para peserta relatif uh, lebih baik daripada minggu-minggu sebelumnya. Namun ada beberapa yang harus saya berikan catatan. Pertama dari sisi kece kelancaran atau uh, waktu, rata-rata mereka tergesa-gesa kecuali peserta yang terakhir serta yang terakhir terlalu lambat. Ya, kebanyakan serta tercepat uh, tergesa-gesa ini terlalu lambat. Harusnya baina-baina, uh, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Yang kedua uh, mengenai pengutipan. Nah, peserta terakhir alhamdulillahnya dua kali dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Padahal waktunya sangat singkat. Nah, dan ada juga peserta yang ketiga baca wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harusnya sallallahu alaihi wasallam yang terakhir tidak perlu lagi karena sudah dimulai dari wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak perlu lagi sallallahu alaihi wasallam. Terus <clears throat> dalam uh, mengutip uh, hadis itu tidak selalu ha, uh, rawahunya di akhir. Uh, Al-Hajjur Mabrur Rasulullah Jaza ilal jannah muttafaqun alaihi atau rawahul Bukhari wa Muslim tidak akan tapi boleh di awal dalam riwayat uh, Imam Bukhari dan Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda al-hajjul mabrur laisa lahu ilal jannah. Nah, uh, ini ini jarang sekali digunakan oleh para peserta dan sepertinya ketika mengutip ada keterpaksaan sehingga mengganggu keindahan dari uh, apa yang disampaikan. Yang keempat uh, dalam memilih, memilih hadis peserta ketiga juga memilih riwayat Tirmizi eh, menyebutkan bahwa hadis ini riwayat Tirmizi padahal ada hadis yang sama riwayat Bukhari dan uh, Muslim sebaiknya beliau memilih rawahul Bukhari wa Muslim saja tidak tidak usah mengambil dari uh, eh, rawahul Tirmizi dengan hadis yang sama kecuali ada ada perbedaan ya eh, ada ziyadah ziyatul makna boleh kita mengambil dari hadis eh, di luar dari Bukhari dan Muslim dalam hal yang yang sama Terus dalam uh, membaca ayat ada beberapa peserta, minimal ada dua orang peserta yang terbawa-bawa intonasi kesundaannya tadi. Uh, eh, Wa'azin finnasi bil haji. Uh, padahal ada tasdid kan. Dalam mengutip ayat sebaiknya adalah menggunakan tajwid, bukan menggunakan logat uh, bahasa. Dalam menerjemahkan silahkan akan tapi dalam membaca ayatnya harus menggunakan kaedah tajwid. Uh, Terus uh, ada juga peserta masih yang yang belum menyebutkan perawi perawi hadis. Peserta kelima tidak menyebutkan perawi uh, hadisnya. Nah, untuk peserta yang ke-8 Pak Anto uh, enak didengar dialog ya, dialogis. Uh, akan tapi isinya terlalu terlalu keluar gitu maksudnya. Masih dalam tema akan tapi terlalu uh, agak sedikit jauh. Uh, kurang kepada keutamaan uh, hajinya. Ah, nah ini mungkin catatan dari saya ah, Mudah-mudahan di kesempatan yang yang akan datang Kekurangan ini atau kesalahan ini Bisa diminimalisir oleh ah, peserta selanjutnya alamin Ya, terima Baik. kasih Bapak Ahmad Lutfi Fatullah. Ya. Mm -hmm. Iya, dan di tangan kami sudah ada nama pemenang uh, terbaik ya pada ya. episode pagi hari ini, mm -hmm. yaitu Siapa, Bapak Anto dari Ciputat oh, yang tadi saya menyebut, salah menyebutkan <laughs> namanya. Ternyata beliau beruntung pada pagi hari ini. Ya, namun Dan, jangan lupa uh, Pak uh, nilainya 173,5. Ya. Hmm, subhanallah. Barakallah Pak Anto. Barakallah Pak Anto. Ya. Jangan lupa Pak Anto tolong dikirimkan uh, foto foto ukuran, ukuran kita VRI biar kita juga bisa lihat Pak Ando tuh yang mana sih orangnya <laughs> selama ini hanya mendengar suaranya saja dan ya tema oh, kita ya, pada pekan kita depan pada pekan depan adalah mm -hmm. keutamaan ibadah eh keutamaan sholat berjamaah betul bagaimana tentang keutamaan sholat berjamaah nanti kita kita akan dengarkan ya di pekan ya. depan untuk itu pemirsa ikuti terus acara ini setiap hari Kamis pagi Insya Allah penuh makna penuh arti lah gitu ya dan insya Allah bisa kita dapatkan semua dan sayang sekali karena kita sudah berada di penghujung acara uh, Ustadz Dr. Haji uh, Ali Nurdin MA dan Bapak Dr. Ahmad Lutfi Fatullah terima kasih telah uh, hadir pada kesempatan pagi hari ini dan pemirsa kami juga berterima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda bagi yang belum keburu jangan lupa pekan depan insya Allah masih ada akhirnya kami harus undur diri Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.